nambah saya ketahui semenai saya ketahui satu semenai rong aku semenai tambah semeneng itu pegangan isan ini kayak ini menawa belum juga ya kayak gini ya kalungnya loh om pegangnya om kalungnya loh <laughs> seket juta ya nyaman. Seket tetap lu juta nih hilang. <laughs> Kalau mau masih ya. Tidak dibahas. Lah itu kan terus drop. Ya. Iya kan keluar cairannya kan